hadir khususnya juga warga Poltek terlebih khusus kita warga Majelis Taklim Al-Maulid Ardwan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala lantaran kita senantiasa ada di belakang beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para kiai, para alim yang sangat kami muliakan, segenap keluarga besar Poltek Malang khususnya Bapak Direktur, para Wakil Direktur, para dosen terlebih yang hadir dalam majelis ini, semoga Poltek senantiasa barokah Amin ya rabbal alamin. Poltek senantiasa bisa mengantar warga Malang khususnya juga para mahasiswanya, masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. nar. Amin Allahumma amin. Hadirin rahmakumullah. Kami atas nama Majelis Ta'lim Bal Maulid Aridwan menyampaikan terima kasih kepada pihak Poltek yang telah menfasilitasi acara ini. Atas semuanya itu kami menyampaikan jazakumullah ahsana jaza. Yang kedua, apabila kami dengan para jamaah mungkin merepotkan keluarga besar Poltek Malang ataupun selepas acara ini lupa kayak saya tadi ngemut apa tadi akhirnya mengotori tempat ini kami mohon dimaafkan yang selanjutnya hadirin rahmakumullah Semoga kita bisa istiqomah Istiqomah alal iman Istiqomah alal islam Istiqomah ala taatillah Istiqomah ala mahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa auladihi wa dhurriyatih Istiqomah ta'zim dan mengikuti para ulama ahlu sunnah wal jamaah istiqomah banyak-banyak menegakkan solat lima waktu khususnya dan istiqomah membaca maulid istiqomah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin dan insyaallah lewat bimbingan atau wadah majelis ariduan ini kita bisa istiqomah untuk itu semua lewat kendaraan yang namanya ariduan kita bisa istiqomah halal iman kita bisa istiqamah alal Islam, kita bisa istiqamah ala taqwa wa ta'ah. Insyaallah lewat kendaraan Ridwan kita bisa istiqamah senantiasa ada dalam ahlu sunnah wal jamaah. Yakinlah Ridwan tidak akan pernah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun sak kilan, meskipun sak driji, sak senti, sak apa mana? Sak mili, Aridwan tetap ada di garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, saya berpesan khususnya kepada jamaah aridwan, juga mungkin yang hadir semua warga Poltek juga kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dihadapkan pada pilihan-pilihan acara seperti ini menurut saya menurut para habaib menurut para ulama ini baik. Kita ada di sini bersilaturahim. Silaturahim kaono elei. Kita ada di sini dari awal membaca Fatihah, ila hadrati dan sebagainya. Hadiah Fatihah kepada para ulama, kepada orang tua kaono elei. Selanjutnya kita membaca Ratib ahadat yang mana isi Ratib ahadat itu sebetulnya adhkar surah bacaan-bacaan yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosok nglakoni perintah Nabi elek. Mosok maca hadis yang itu berdasarkan maaf, maca dikir yang berasal dari hadis, mosok itu yo yo elek. Insyaallah api. Yo enggak insyaallah tok yo panjen, panjen api. Selanjutnya kita tadi mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Mendengarkan Quran api sing maca yo apik man istama'a ila ayatin min kitabillah barang siapa mendengarkan satu ayat dari kitab Allah kutibat lahu hasanatun mudha'afa maka baginya dicatat pahala yang ber yang ber yang berlipat wa man tala ayatan min kitabillah barang siapa kalau mendengarkan api kalau sing maca gimana wa man tala ayatan min kitabillah Barang siapa membaca satu ayat dari kitab Allah Al-Quran Kanat lahu nuran Yaumal Qiyamah Maka satu ayat yang dibaca itu akan menjadi nur Yang menerangi perjalanannya di hari kiamat nanti Semoga itu bisa diberikan Allah kepada kita Amin Allahumma amin Selanjutnya kita membaca solawat Mocok-mocok solawat yo Yo elek Aneh-aneh eh, Eh, di sela-sela baca sorawat ada yang membaca rawinya cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang akhlak sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasanya <clears throat> gimana hukumnya membaca riwayat hidupnya Pak Karno? Api. Apa hukumnya membaca biografinya pendiri Poltek? Api. Apa hukumnya membaca biografi pendiri NU? NO? Api. Apa hukumnya membaca biografi pendiri Muhammadiyah? Apik. Apa hukumnya membaca biografinya Rasulullah? Elek, eh, kan lucu kan? <laughs> Aneh-aneh wong-wong. <laughs> Sing ngarom-ngarom ini loh aneh-aneh. Pendiri negara ini dibaca riwayatnya apik. Pendiri partai lu dibaca riwayatnya apit Kemudian yang menyelamatkan kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah gak oleh diwaca ceritanya Kan aneh-aneh. Nah, di sela-sela baca salawat itu dibacakan tentang sifat akhlak dan e, cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada taklim dari Habib Anis. Mosok ngurungok nih ilmu yo. Yo elek, lucu. Ada sambutan dari Poltek. Masuk urung ini sambutan yo ya elek, aneh-aneh. Menurut penilaian saya, insya Allah sampean sama. Acara di sini mulai kumpulnya silaturahimnya, mulai salawatnya, baca dikirnya, baca rotibnya, baca riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai taklimnya semuanya baik dan juga baik poltek sodako kota ini juga nanti masa elek ini hukume poltek kok kota elek po haram semuanya baik cuma entah dari sisi apa sebagian orang memandang entah dari aspek apa sebagian orang menilai katanya acara begini ini bid'ah katanya acara begini ini sesat neroko Sing mlebu neraka golongane kono tok. Eh kok sing mlebu swarga golongane kono tok. Swargane mbae. Adanya pertentangan, adanya perbedaan. Kita diminta, kita dituntut mengambil pilihan yang benar. Dan alhamdulillah dengan izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita semua panjenengan semua dipilihkan pada pilihan yang benar ngene iki apik apa elek Allah menuntun hati kita ngomong apik ngene iki dimeloki apa diboikot Allah menuntun hati kita melok melok acara ngene iki ngantuk apa melek Allah mentakdirkan moto kita melek Alhamdulillahirabbil alamin dan kita nggak diberi pilihan yang lain-lain, yang aneh-aneh. Saya orang goblok, saya orang awam. Izinkan orang awam, orang goblok itu menyampaikan alasan kenapa ini yang saya pilih. Pilihan maulid itu baik, pendapat itu yang saya pilih. Kumpul wong soleh itu api, pendapat itu yang saya yang saya pilih dan sampean kebetulan juga sama. Alasan yang pertama, dari kelompok entah ini kelompok ustadz atau siapalah saya kurang tahu yang e, berpendapat bahwa begini ini baik dibanding dengan kelompok ustadz yang berpendapat katanya begini ini haram bid'ah disawang wajah toi ya, nyawang itu loh durung ruh jerunil itu kalau saya mantep nyawang wajah para ulama para habaib yang setuju dengan begini-begini yang istilah Jawa nih sing doyan acara ngene iki. Doyan iki gelem kan, arep ngene. Sing doyan acara ngene iki dari kalangan para kiai, para ulama, Kiai Basori kerso, Kiai Tolha kerso. Semua Kiai Gading itu juga kerso. Mbah Yai Mas Duki Mergosono ya kerso. Kiai Rohman Pelawasan ya kerso dari kiai-kiai Jawa sing doyan ngene lho. Kiai Basori, Kiai Tolha, Kiai Wahab Panjen, Kiai Mas Duki, Gading. Sing ora doyan iki lho, paling sapa sapa sapa Yang kalau dibanding kiai-kiai tak sebut tadi karena apa-apaan apa Ya mungkin Marzuki kalah lah dengan ustadz yang bilang begini ini bin'ah. ah. Tapi mosok ya Pak Sori kalah karo ustad-ustad ngene Iya dah. Mosok ya Tolhah kalah karo ustad-ustad ngono. Lek jere Marzuki ya Pak Sori lebih alim. Satu. Yang kedua, para habaib yang membimbing, yang menunggu kita, yang angkermi kita itu loh. Saya sebut satu aja sudah. Al-Habib Muhammad Al-Bakir. Bandingan karo Ustaz Semprul misalnya ya. ya karena apa-apa nih. Jadi kita wong awam wis gak usah dalil-dalilan. Lah pemelok maulid yang setuju dengan maulid luwih alim ngono wis beres. Wong dalil ya gak iso wis dalile ngono ae. Terus yang kedua, alasan pertama tentang sosok yang setuju dengan begini dan yang nggak setuju. Saman sawang wajai, saman sawang wajai. Ulama-ulama juga para habaib sing seneng wirid, seneng rotib, ahlu sunnah jamaah, seneng sholawat, seneng maulid. Wajai kan padang-padang. Iya nah. Kan? Sungguh rapat tak setuju warung ini betutut-betutut. kapan saya itu ketemu tak salami le rapatnya jawab mungkin ya loro untu ya saya nggak ngerti <laughs> iya padahal calon-calon ahli swarga wong-wong sing wajahe padang-padang wong kafir-kafir sing wajahe peteng-peteng ini dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut awwalu zumratin min ummati al jannah wujuhuhum kal qamar lailatal badri rombongan pertama rombongan pertama dari umatku yang masuk surga itu orang yang wajahnya itu padang kayak rembulan ini dan alhamdulillah ulama-ulama para habaib yang jadi panutan kita itu wajahnya Padang-padang. Ya najan Marzuki rodok peteng neng buri ini kan melok selamat. Ah. Gandolan sarunge melok selamat. Banding-banding. Turung banding ke alimani. Misalnya, sopo saya yang nggak ngakoni alime Yai Basori? Sopo saya yang nggak ngakoni alime Habib Saleh, Sopo yang nggak ngakoni alime Yai Sopo yang nggak ngakoni alimi Habib Muhammad Al Bakir dan yang lain-lain. Us ngilmu ini top. Dulu di Malang, Pondok Kidul Dalem, Pondok Alusunal Jamaah, ya Darul Darul Hadis. Uh, Habib Abdul Abdul Bil Fakih setahun tahun eh, eh, tahun berapa? Ya? setahunnya? Eh yang hafal ribuan hadis itu. <laughs> ya, tahun itu wis puluhan ribu hadis wis. Yang makamnya dikasih Kasin itu. Itu hafalnya puluhan ribu hadis. Dan itu ahlu sunnah wal jamaah doyan solawatan. Arab solawatan, doyan solawatan. Ahlu sunnah wal jamaah doyan rotib. Hafalannya puluhan ribu hadis. Sampai bergelar profesor dokter. Profesor dokter di bidang hadis. Saking luar biasa. likulu doyan solawatan. Sehingga doyani apal pirangewu. Hmm. Ngono ae. Dalile wong goblok ya sing ngono ae. Ora iso Terus dalam riwayat Imam Turmudi bisanatin hasan aulan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum Alaiya salatan. Menungso sing paling cedek neng aku dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat? Yang paling banyak membaca Salawat Ya sing paling ngakai maca salawat ya grup-grup solawat begini. Solawatan dewe gak melok grup-grup ini, maca lagi oleh satu, Es ngantuk. Nek bareng-bareng ini rotok ngantuk kata, aduh aduh. melek mana? Rotok ngantuk-ngantuk uncali permen melek mana? Insya Allah tetap akeh, solawati tetap akeh. Gelem bareng-bareng begini. Terus memperbanyak solawat itu apa diperintah? Diperintah. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling afdol itu hari Jum'ah. Fa'akthiru fihi minas salati alaiya. Maka perbanyaklah bersolawat padaku pada hari Jum'ah. Yo ya terlepas Jum'ah, ta seloso, ta senen, senen pon, senen kliwon. Yang penting baca solawat banyak-banyak. Itu diperintah. Terus kalau saya diizinkan, agak sedikit menganalisa ayat Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima insyaallah Habib Jamil Habib Jamal dengan saya sama maaf lah orangnya ganteng ya gantengi bahasa bahasa Arabnya al Jamil nih keliru jadi keliru ayat itu tadi sungguh Allah dan malaikatnya yusallun kabeh-kabeh podo bersolawat nah malaikat bersolawat itu ket mbiyen ket mbiyen ket zaman kalau bentuk dalam bahasa pondokan ini sesuatu dilakukan bien-bien, itu nggak fi'il madhi. nggak fi'il madhi. Mestinya, innallaha wa malaikatahu salau. Hmm. Tapi di situ nggak fi'il mudhari. Yusol, yusolun. Wong zaman biyen kok nggak fi'il mudhari lho, apa gak salah Qur'ane? Ya kon sing bodoh. Ngen kan begitu. Kalau semestinya maldi tapi memakai fi'il mudhari, maka itu berfaedah at-taktsir wa dawam. Bahwa itu dilakukan para malaikat banyak kali dan secara terus terus menerus. Contoh lain bahwa mestinya maldi tapi pakai mudorek itu berfaedah takfir dilakoni pengakeh Nabi Ibrahim membengingi pihkon kon beleh anake Terus isu-isu ceritanya yang anak enak Aku mabengi di perintah kon beleh sampean gelem sampean. Nyeritakne peristiwa mimpi tadi malam. Lek cerita isu. Itu cerita peristiwa lampau apa peristiwa yang sedang dialami? Lampau kan? Mestinya madi. Tapi Nabi Ibrahim ceritane gawe mudhari. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza taro. Wahai anakku, aku ngipi kon beleh sampean. Ngipine kan mambengi. Itu mestinya kalau pakai kaidah Arab bukan ini aro tapi gai mudor gai mati ini ro itu huwa yaro anta taro ana aro ini aro padahal mestinya ini ro itu Kenapa peristiwa tadi malam kok diceritakan pakai mudore ini? Ternyata katanya tafsir Jalalain, ngipine nggak pisan ho. Ngipis, ngipine ping bolak balik, ping akeh. Gitu lah. Eh ternyata lek mestine mandi dikai mudore itu lek ngelakoni pengakeh. Nah, kalimat ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabi mestine madi tapi nggak mudorek itu menunjukkan berfaedah memberi informasi pada kita bahwa malaikat solawati nggak mekur nggak mekur pi lisan pengakeh ada istiqomah makanya ariduan solawatan pengakeh wis podo malaikat bisa ngono dalam podo malaikat tambah salah apa ben podo setane ben bener Wong padha malaikat lho disalahne wis aneh. Yang terakhir ada yang bilang ini kan barang baru. Di zaman Nabi nggak ada. Kalau barang baru berarti bidengah, Bid'ah. Dan bid'ah itu sesat. Kalau perkara barang baru, poltek itu juga baru. Zaman Nabi turun ana poltek. Lah iya ta. Unipro ya baru zaman Nabi durung ana Unipro. UIN, Unisma, UMM iyo baru kabeh zaman Nabi durung ana kampus-kampus iki. NU, Muhammadiyah, HTI, PKS baru kabeh. Zaman Nabi durung ana NU, Muhammadiyah, HTI, PKS durung ana. Lah kalau yang begini ini haram alasannya baru. Apa yo ya kampus-kampus si haram kabeh alasannya baru terus NU Muhammadiyah macem-macem tadi haram kabeh alasane. Baru sembarang baru haram iki ya baru. Regane 10.000. Terus untuk memutuskan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, itu serahkan kepada para ula, ulama yang memang ahli mengkaji, men, me, menyimpulkan, hati makna Al-Quran maupun hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takonone sing ahli. Ojo sing sembrul-sembrul ditakon. Nah, niki yang perlu kami sampaikan wis muka-muka pokoknya tetap istiqomah. Nuna. Besok-besok lapo melo ahlu sunnah, lapo melo arduan. Ya nah. Uh, yang di depan lebih mantep ngono ae Aku nyawang Marzuki gak mantep blas. Tapi nyawang HP Bakir mantep wis ngono ae beres. Lah gak melok rombong aku kon gak patek mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.